ujian berujung namanya istidrot ya ujungnya istidrot istidrot itu diangkat tinggi tinggi untuk disatukan jadi kalau salik ya, dapat petunjuk petunjuk benar sekalipun harus waspada walaupun petunjuknya benar lihat ujung ceritanya ini kemana kadang itu pancingan supaya jadi dukun dari setan ujiannya di situ